956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Sobat Bintang, saya Dinda kembali hadir menyapa ruang dengan Anda Tentunya dalam program acara drama radio serial Sabda Pandita Ratu di episode yang ke 20 ya ternyata. <laughs> Episode yang 20 dengan judul Rembulan dan Matahari untuk seri ke 589 dan 590. Dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, saya Dinda yang bertugas. Selamat mengikuti jalannya cerita. Thank Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuhanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Uma, aku minta jawab dengan kejujuran. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya. Hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu. Karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan meraja Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak uh, aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, Adi. Uh, Barangkali uh, saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan. Uh, Adi prihatin. Jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, Adik? Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Tian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ke-589 ini didukung oleh para pemain Wit Hendra sebagai Panembahan Dwi Untung sebagai Cantrik Dawu, Nanang sebagai Diposari, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Rusli sebagai Paraji Gading, Herman sebagai Pekatik Kuda, Amrizal sebagai Sais Kereta, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Duh, weteng rasane tugel. Oh alah Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang dadi gak enak. Iki lho, omben oh, Empro, cukup tes tes tes lancar wis sembarangi. Tas tes tas tes penake sampe nek ngomong Empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo njaga metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagiane sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke. Waras wis. Empro Manggata Probiotik. Paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing didadeno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes dicampurno minuman utawa makanan diumbe saben dina metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun yang awak hilang, awak dadi seger, gak pegel wis probiotik. Empro Manggata Probiotik, nutrisi kesehatan, baca aturan pakai. Lampung dan Samberwulung hanya menundukkan wajah. Keduanya hanya bisa mengumpat di dalam hati. Tali jangan telah mengikatnya sedemikian kuatnya. Namun lebih dari itu, urutan-urutan pada simpul syaraf tertentu pada kaki-kakinya yang telah dilakukan oleh orang yang mampu mengubah-ubah wajah itu benar-benar melumpuhkan tubuhnya. Dan yang paling dibencinya adalah karena jatuh kepada para prajurit Singasari. yakin bahwa mereka benar-benar perampok yang bernama Lambung dan Samberulung itu? aku sangat yakin. Bagus. Senopati di Posari dan Rudro Bondo ternyata telah berhasil menangkapnya. Hei Kisana, siapa namamu? Joyo Pangkah, Tuan. Joyo Pangkah, di mana kalian bertemu dengan Senopati di Posari dan Rudro Bondo? Ah, datang di rumah saya di Sumber Watang, Tuan. Saya sedang mencangkul pategalan ketika Tuan Diposar itu datang ke tempat saya. Menyerahkan kedua tawanan itu dan memerintahkan untuk mengantarkannya kemari, Tuan. Sumber Watang? Benar, Tuan. Oh, cukup jauh. Adakah Tuan Senopati di Pusar itu menyampaikan pesan? Tidak, Tuan. Ya, baiklah. Kami terima penyerahan tawanan itu pada kami. Atas nama segenap prajurit Singasari, saya ucapkan terima kasih kepada Kisanak yang telah bersedia mengantarkan tawanan ini kemari. Apa nama kedua perampok yang tertangkap itu? Katanya yang seorang bernama Lambung, seorang lagi bernama Samberwulung. Keduanya perampok yang cukup lama membuat resah karena memiliki kemampuan kanuragan yang cukup tinggi. Syukurlah. Dengan demikian Singasari akan semakin tenang dan mapan. Tetapi apakah kau mendengar siapa orangnya yang bisa menangkap kedua perampok itu? Apakah sekelompok prajurit uh, atau siapa? Uh, Senopati Diposari dan Rudro Bondo. Hmm. Nah, kedua Senopati itulah yang telah menangkapnya, Kiai. Bukan main. Bodoh sekali. Benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin Lampung dan Sambar Burung itu bisa tertangkap? Apalagi yang menangkap adalah Senopati Diposari dan Rudro Bondo. Sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin. Ilmu kanuragan yang dimiliki kedua senopati itu jelas bukan tandingannya. Gila. Ini bisa merepotkan. Apalagi jika kepada Baginda, lam dan Sambar Burung sampai menyebut-nyebut nama aku. Demi, aku harus melakukan sesuatu. anak Mas Diposari dan anak Mas Senopati Rudobondo. Saya telah mendapat perintah dari Sang Panembahan untuk menyongsong kedatangan anak Mas berdua. Oh, Kiai Cantrik mendapat tugas untuk menyongsong kami. Benarkah demikian? Demikianlah anak mas <clears throat> Apa kabar Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu toh hmm. kok hamam toh Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit Sakit telinga ditanyain terus sumpah Monggo loh Mbak Yu lek mau curhat Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh Mas Warso sambat boyok aku matung-maten Sawah jadi terbengkalai Anak eh mahnya sering kambuh Sering gak masuk sekolah jadinya Belum lagi mertua yang kena stroke ringan Walam boes Walam Mbak Yu Wis tau empro toh obat tetes mangga manggata probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa toh. Saya buktinya keluarga sehat karena empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Sang Panembahan telah memerintahkan kepadaku untuk menerima kehadiran anak emas berdua yang berkenan berkunjung kepada epokan yang terpencil ini. Oh, bukan main. Sang Panemahan benar-benar sinik paningal. Mari silakan anak mas berdua untuk segera naik ke pendopo padepokan. Sang Panembahan segera akan menerima kehadiran anak mas Senopati. Senopati Rudra Bondo dan Diposari dipersilahkan naik ke pendopo. Cantrik yang menerima kehadiran mereka kemudian menuju ke bagian induk dari bangunan padepokan untuk melaporkan kehadiran kedua senopati itu. Adalah Rudra Bondo yang kemudian tidak tahan menahan rasa penasarannya. Kiposari. Ada apa, Kakang? Bagaimana sang penemban itu bisa mengetahui kita akan hadir di sini? Entahlah. Sungguh aneh. Padepokan ini nampaknya terpencil, jauh dari kehidupan kota raja. Namun lihatlah, betapa berbagai tanaman yang asri ditata sedemikian rapi. Iya. Ia menyebut namaku. Bagaimana sang penembahan itu bisa mengetahui kita akan datang kepada pekan ini? Bagaimana pula ia bisa mengetahui bahwa namaku adalah Rutro Bondo? Ya, memang serba membingungkan. Namun janganlah dianggap aneh. Seorang panembahan adalah orang yang benar-benar sidik paningal. Agaknya kau benar, Diposari. Bagaimana? Apa yang benar? Sekarang aku juga merasa, nampaknya kita akan mendapatkan jawaban atas keris Empu Gandring yang lenyap itu di sini. Shh. Lihat. Senopati Rudra Bondo dan Senopati Diposari serentak berdiri dan memberikan penghormatan selayaknya terhadap seorang panembahan ketika panembahan Dwi Payana keluar dari bilik peraduannya. Namun yang membuat jantung Diposari dan Rudra Bondo itu bagaikan akan copot adalah bungkusan lawai putih yang dipegang oleh panembahan itu. Selamat datang, anak mas berdua. Bagaimana kabar anak mas di Pusari? Berkat Pangestu Sang Panembahan, saya dan Kakang Rudo Bondo selamat sampai di padepokan ini. Tidak kekurangan suatu apa. <laughs> Syukurlah anak mas di Pusari. Sungkem dan bakti saya Panembahan. Aku terima anak mas di Pusari. Semoga keselamatan dan ketentraman hati selalu anak mas dapatkan. Dan bagaimana denganmu, anak mas Sinopati Rutropondo? Demikian pula dengan saya, Panembahan. Berkat doa dan pangestu sang Panembahan, saya bisa menghadap dengan tidak kekurangan suatu apa. Bakti dan sungguh saya, Panembahan. Aku terima, anak mas. Aku doakan dan pintakan kepada yang batera agung Semoga anak Mas Rutropondo mendapatkan anugerah keselamatan dan kejernihan hati. Terima kasih, Panembahan. Untuk keperluan apakah pada hari ini anak mas berdua, para pejabat penting di Singasari dan Kediri, berkenan datang di padepokan ini? Pertanyaan itu dirasakan aneh oleh Rudro Bondo dan Diposari sebagai suatu hal yang aneh. Penampahan itu adalah orang yang serba mengetahui, ibarat weruh sak durunge winarah, bisa mengetahui apa yang belum terjadi. Namun mengapa sang penampahan harus menanyakan apa keperluannya? Hati Rudro Bondo berdegup kencang ketika melirik ke pangkuan sang penampahan tergolek sesuatu dalam bungkusan lawe putih yang diyakininya pasti keris empu gandring. Rudra Bondo memilih diam. Diposari yang kemudian memecah keheningan sesaat itu. Maafkan saya, Sang Panembahan. Bagaimana, Namas? Sang Panembahan, saya merasa bingung untuk menjawab pertanyaan. Karena saya merasa yakin bahwa kehadiran kami ke tempat ini saja, Sang Panembahan bisa menebak dan mengetahui sebelumnya. Ah, bagaimana pula dengan maksud kedatangan saya? <laughs> Aku bukan dewa atau orang yang mempunyai ketajaman hati seperti yang anak mas sebut itu. Burung-burung perenja yang berkicau di dahan tadi pagi, itulah yang menjadi titian. Jika ia berkicau ramai sekali, menandakan akan datangnya tamu. Itulah sebabnya aku perintahkan kepada seorang cantrik untuk menjemput anak mas berdua. Di mata saya, sang panembahan adalah orang yang sidik maninggal. Akan tetapi sang panembahan adalah orang yang pandai merendahkan diri. Sang panembahan. Saya merasa sang panembahan telah mengetahui keperluan kami berdua. SMM Pon Temu Guru dijamin jos. Paling murah, paling lengkap, paling murah dan lengkap. Oppo BlackBerry, Samsung Nokia, iPhone Advan Ever Cosmito, Maxtron, Dexcom. SMM Pon Temu Guru Banyuwangi dijamin jos. Jangan tunda-tunda lagi. Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Pon, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Pon Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoice, Advan, Mito, Maxtron, Nexcom, dan lain-lain. SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 33 guru Genteng Banyuwangi paling murah. Mohon Sang Panembahan berkenan memberikan petunjuk. Panembahan Kripayana mengangguk-anggukan kepala. Tatapan mata tuanya lembut tertuju ke arah pohon mangga yang sedang berbuah lebat di halaman. Sang panembahan itu kemudian membuka lawe putih yang berada di dalam pangkuannya. Jantung Rudro Pondo berdesir. Dia berharap isi lawe itu benar keris empu gandring. inikah yang anak mas cemaskan? Benar, Panembahan. Oh, jagat Dewa Batara. Yang Widikawasa. Benar-benar adil dan maulas. Ternyata keris itu telah berada di tangan Panembahan. Perintah apakah yang anak Mas Sinopati dapatkan dari Baginda Sri Raja Sabatara Sang Amurwal Bumi? atas keris ini. Begini Sang Panembahan. Hmm. Saya dan Kakang Rudobondo mendapatkan perintah untuk melarungkannya. Benar Panembahan. Dan betapa gembiranya saya. Karena ternyata keris itu berada di tangan Panembahan. Saya menjadi cemas. Karena semalam keris itu lepas dari tangan saya. Apakah anak emas juga akan merasa bersyukur jika semalam keris ini tetap berada di tangan anak Mas Rutro Bukankah karena keris ini anak Mas hampir melakukan sesuatu hal yang membayangkan saja anak Mas merasa tidak pernah terlintas. Hampir saja aku membunuh Adi Tiposari Panembahan. Pamor keris ini Sangat jahat anak mas. Siapa yang tidak kuat ketahanan hatinya, maka ia akan kehilangan akar jiwanya. Keris ini sendiri mempunyai riwayat yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, berhati-hatilah anak emas dalam melaksanakan tugas naik ke puncak gunung kelut untuk melarungnya. Bukankah anak emas berdua sebenarnya berada dalam perjalanan menuju ke Gunung Kelut untuk melarung pusaka ini? Benar penembahan. Dan itulah sebabnya, atas saran dari Kiputut Gajah Wengker, saya menghadap kepada pokan ini untuk mendapatkan petunjuk. Oh, silakan saja anak emas melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Kelut untuk melarungnya. Kewajiban anak emas berdua adalah melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Lakukan saja tugas itu. Sedang kemudian, bagaimana dan apa yang akan terjadi dengan keris yang dilarung itu, anak emas tidak perlu memikirkannya. Sari terdiam. Semula Diposari mengira sang penampahan akan mencegah agar keris itu tidak dibuang ke puncak Gunung Kelut. Namun ternyata penampahan tidak mencegah. Rudro Bondo mengangguk-angguk. Pikirannya berputar bagai gasing. Adakah sesuatu yang menjadikan jalan di dalam hati anak mas? Sang Panembahan, sebenarnya hati kami terusik oleh rasa penasaran mengapa Baginda bermaksud melenyapkan kris itu. Kutukan anak mas. Tuanku Baginda ingin menghindarkan diri dari payangan kutukan kris sempukan dering itu. Kelahiran kris itu adalah sebuah malapetaka yang sangat mengerikan. Sebuah bongkahan logam jatuh dari langit dan menimbulkan bencana di suatu tempat di ujung timur Pulau Jawa ini. Banyak yang menjadi korban adalah tuanku Baginda Ken Aro yang bisa menguasainya. Bongkahan logam itu kemudian diserahkan kepada Empu Gandring untuk diraut menjadi sebuah keris. Namun ketidaksabaran Ken Arok karena menganggap Empu Gandring terlalu lamban membuatnya. Empu yang tidak bersalah itu dibunuh. Kutukan empu yang sakti itulah yang membuat baginda merasa gelisah dan kemudian bermaksud membuangnya. Demikianlah anak mas. Jajang lihat-lihat Bu Warsa sama suami dan anak-anaknya. Duh, bahagia banget yuk Iya, itu mertuanya. Wah, bahagianya, ceria dan sehat ya, Jen Iya, bukannya sehat itu segala-galanya, Bu. Oh, oh, tapi dulu nggak begitu loh. Bu Warsa itu ada aja keluhannya. Anaknya sakit ini, itu, suaminya sakit-sakitan, mertuanya juga loh, Jeng. Iya ya, Jangan-jangan... Ayo, jangan berprasangka jelek dulu. Bu Warso sekeluarga sehat dan bahagia karena Empro kan? Empro? Bukannya Empro untuk yang sakit aja? Nah, itu. Kalau sehat cukup 5 tetes habis makan. Untuk yang sedang sakit atau masa pemulihan itu 10 tetes sebelum atau sesudah makan. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel sel tubuh Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Oh, jadi Empro. Deposari dan Rudra Pondo mengikuti penjelasan Panembahan dengan seksama. Kedua senopati itu mencoba membayangkan kegelisahan macam apa sebenarnya yang sedang melilit Baginda Singasari, hingga kemudian memutuskan untuk melarung atau membuang keris itu di dalam kawah api Gunung Galut. demikianlah anak emas. Baginda Ken Arok memerintahkan kepada anak emas berdua untuk melarung keris itu. Adalah karena dibayangi oleh kutukan pembuat keris itu sendiri. Empu kantring. Baginda yang merasa cemas mencoba menghindarinya dengan melarung keris itu. Apakah cara yang ditempuh itu akan berhasil panembahan? Kita belum mengetahuinya. Kutukan itu sendiri Apakah benar-benar akan terjadi? Kita juga belum mengetahuinya. Karena peristiwanya sendiri belum terjadi. Sebenarnya, bagaimana isi dari kutukan itu sang penembahan? Hingga membuat Baginda Ken Arok yang sakti mandraguna itu menjadi sangat ketakutan. Berat rasanya aku untuk menceritakan hal itu, anak emas. Baginda memang pernah menceritakan kepadaku. Dan sebaiknya Aku tidak perlu memperpanjang cerita itu dengan menceritakannya lagi kepada orang lain. Bagaimana dengan Pangeran Pati Panembahan? Bukankah Pangeran Pati berada di sini? Pangeran Pati berada dalam keadaan yang baik dan tidak kekurangan suatu apa. Anak emas tidak perlu mencemaskannya. Apakah kami diperkenankan untuk melihatnya, Sang Panembahan? Oh, ah, Maafkan aku yang sudah tua ini, anak emas. Aku berpendapat Pangeran Pati itu tidak perlu dijenguk oleh siapapun. Kelak, apabila telah tiba saatnya, suasana sudah memungkinkan, Pangeran Pati tentu akan kembali berada di Singasari. Bukankah demikian keadaannya anak mas? Bukankah benar dugaanku? bahwa keadaan di istana pada saat ini sungguh tidak sehat untuk pangeran Pati Anusopati. Sejenak suasana menjadi hening. Angan-angan Rudro Bondo seketika tertuju kepada Ken Umang, istri raja yang kedua. Perempuan itulah yang menjadi sumber bahaya bagi Anusapati dan sangat berkepentingan untuk menyingkirkannya. Dan Rudro Bondo mengingat lebih jauh lagi atas hubungan yang pernah terjadi antara Ken Umang dengan mantan kakak iparnya, Rangga Lampitan. Mas berdua. Bagaimana penembahan? Aku serahkan keris empukan ring ini kepada anak emas. Aku tidak bermaksud mengusir, tetapi sebaiknya anak emas berdua segera melanjutkan perjalanan menuju ke kawah Gunung Kelut untuk melarung keris ini sebagaimana perintah dari Sri Baginda Singasari. Pesanku wanti-wanti keris ini berjiwa. Keris ini keris yang jahat. Anak emas jangan sekali-kali mencabutnya. Jika hal itu terjadi, maka akan terulang kembali apa yang telah dialami oleh anak emas Rutro Pondo semalam. Silahkan diterima anak emas. Nah, Kakang Rutro Pondo, terimalah. Jangan, Adi. Kau yang membawanya, jangan aku. Keris ini tidak berbahaya jika tidak dikeluarkan dari perangkanya. Silakan, anak mas Diposari. Baiklah, sang penembahan. Saya yang akan membawanya. Anak mas berdua, adakah sesuatu yang masih ingin anak mas bicarakan? Uh, tidak, penembahan. Jika demikian, akulah yang ingin mendapatkan keterangan dari anak mas Sinopati berdua sebagaimana anak emas telah mengetahui bahwa keberadaan Pangeran Pati di sini telah membuat murka Sri Baginda. Baginda yang pernah datang kemari telah mengancamku akan membuat karang abang pokan ini dalam sepekan jika Pangeran Pati tidak dikembalikan. Itulah sebabnya aku menugaskan kepada pututku Tut Gajah Wengker untuk mendapatkan keterangan itu ke Singasari, yaitu untuk mengetahui bagaimana dengan sikap Sri Baginda itu. Bagaimana anak mas Posari? Apakah anak mas mengetahuinya? Maafkan kami, Sang penambahan. Di Singasari, kami memang telah bertemu dengan Ki Putut Gajah Wengker yang menginginkan keterangan itu. Aduh, weteng rasane tugel. Oh, Aduh. Oh alah Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang dadi gak enak. Iki lho, omben oh, Empro, cukup tes tes tes lancar wis sembarangi. Tas tes tas tes penake sampeyan ngomong. Empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo njaga metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke. Waras wis. KM Pro Manggata Probiotik. Paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa dips kuelen sing didadeno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes dicampurno minuman utawa makanan diombe saben dina metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun ing awak hilang, awak dadi seger, gak pegel probiotik. Empro Manggata Probiotik, nutrisi kesehatan, baca aturan pakai. Saya telah mencoba untuk mendapatkannya. Namun tentu menjadi kesulitan bagi saya untuk menanyakan langsung kepada Sri Baginda. Apakah Baginda tidak pernah membicarakan akan menyerang padepokan ini, anak mas? Tidak, Panembahan. Bagaimana dengan pendapat anak mas sendiri? Apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Sri Baginda? Mungkinkah Baginda benar-benar akan membuktikan ancamannya? Akan menyerang padepokan ini untuk mendapatkan Pangeran Pati kembali? Sulit menebaknya, Panembahan. Sebagaimana diketahui, Sri Baginda adalah orang yang sangat sulit diperkirakan bagaimana hatinya, serta apa yang kira-kira akan dilakukannya. Baginda benar-benar sudah gila jika memutuskan akan menyerang padepokan ini. Menurut pendapatku, Baginda tidak akan melakukannya. Bukan karena tidak mampu. Akan tetapi apa yang akan dilakukannya itu akan menjadi pembicaraan para kawula dan menjadi sorotan. Demikianlah panembahan. Baiklah, anak emas berdua. Terima kasih atas pendapat anak emas berdua. Demikianlah, Senopati Diposari dan Rudro Bondo telah minta diri kepada Sang panembahan untuk melanjutkan perjalanan. Dua ekor kuda telah berderap meninggalkan padepokan yang asri di kaki Gunung Gangsir itu ke arah selatan. Tidak berapa lama ketika kedua senopati itu pergi, seorang lelaki keluar dari balik pintu, mendekati panembahan Dwi Dia adalah wasi dari Panarukan. Manakah mereka itu, Sang Panembahan? Oh, duduklah Adiwasi Bresima. Marilah kita berbincang-bincang. Baginda memerintahkan kepada kedua senapati itu untuk melarung keris empukan, Dring. Keris empukan, Dring? Dilarung? Benar, Adiwasi. Dilarung kemana, Panembahan? Ke puncak Gunung Kelut Baginda memerintahkan kepada kedua senopatinya untuk membuang keris itu ke sana. Maksudnya? Adiwasi tentu bisa menebaknya. Apakah Baginda berusaha ingkar atas kutukan itu, Panembahan? Benar, Adiwasi Tresima. Baginda yang merasa cemas oleh bayangan kutukan yang diucapkan Empu Gandring menjelang kematiannya akibat perbuatan Kenraro itu berusaha menghindarinya dengan membuang keris itu ke puncak gunung kelut. Dengan melarungnya, Ken Arok berharap terbebas dari bayangan kesalahan yang diperbuatnya terhadap Empu Gandring. Apakah bisa, Panembahan? Ah, betapa sulitnya mengetahui jawabannya Adiwasi Presima. Karena dengan membicarakannya, Berarti kita membicarakan sesuatu yang belum terjadi. Yang kita lakukan hanya menebak-nebak. Bagaimana dengan keris itu sendiri, Panembahan? Sebuah keris yang benar-benar luar biasa, Adiwasi. Keris yang mengerikan. Ketika aku memegangnya, aku merasakan sesuatu pada keris itu yang berusaha mempengaruhiku. Keris itu berjiwa. Keris itu seperti mempunyai kehendak. Bahkan nafsu membunuh. Aku sangat bisa merasakan melalui genggaman tanganku. Itulah sebabnya. Bukanlah suatu hal yang aneh. Senopati Rudrobondo yang mencabut keris itu tiba-tiba kehilangan sebagian kesadarannya. Bahkan yang kemudian muncul bukan lagi jiwanya, akan tetapi jiwa dari Kris itu sendiri. Ia kehilangan akal. Yang dirasakannya adalah keinginan untuk membunuh. Ketika kedua lawannya melarikan diri, yang adalah yang harus dipantai. Padahal yang berada di depannya adalah Sinopati Diposari sahabat karibnya sendiri. Demikianlah Adiwasi Prisimo. Oh, bukan main. Jika kekuatan keris itu berakhir setelah dilarung, maka mungkin benar perhitungan Sri Baginda. Kenaro akan terbebas dari kutukan itu. Bukankah keris itu mempunyai jiwa? Apakah ia akan membiarkan dirinya dilarung? Sebuah pertanyaan yang sulit diketahui jawabnya di Dewa Siprisima. Dulu dia kan gemuk. Terus, ih, bau badannya juga nggak sejep tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapatkan teh manggata di Radio Bintang Tengah Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh Manggata. Sang waktu terus beranjak bergerak mengantarkan segala sesuatu menapaki masa depan. Senopati Rudra Bondo yang masih merasakan pedih luka di lengannya, bersama Diposari terus memacu kudanya tanpa berhenti ke arah selatan. Dalam bayangan mendung, nampak gunung penanggungan di arah barat. Hingga kemudian kekuasaan Sang Bagaskara di siang hari digantikan oleh malam. Ketika itu, di dalam istana Singasari, Putri, sedang berada di manakah Baginda saat ini? Uh, hamba Tuan Putri, Baginda saat ini berada di istana Tuan Putri Kandedes. apa yang dilakukan Baginda itu di sana? Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Kendedes tidak sedang berada di Keputren. Ia memaksa diri untuk kembali ke kampung halamannya di Panawijen. Mengapa tuanku berada di sana? Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Hmm, rupanya Sri Baginda sedang rindu kepada istrinya itu dan sekarang melepas kerinduannya itu dengan berada di keputrannya. Bahkan barangkali Baginda sekarang sedang menciumi bantal bekas baunya. Hah, mengaku hamil? <laughs> Sebuah cara yang rendah. Aku tidak yakin apakah Kendedes itu benar-benar hamil seperti yang disampaikan oleh membantu keparat itu. Itu pasti sebuah cara untuk menarik perhatian Sri Baginda. Sial, perempuan tidak tahu diri kau Kendedes. Ampun Tuan Putri, apakah hamba sudah diizinkan untuk lumengser dari tempat ini? Belum. Wajah Ken Umang yang hamil tua itu benar-benar keruh. Kedua alisnya mencuat menggambarkan keruh mata hatinya. Ken Umang berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Dan empan yang masih muda itu sebenarnya merasa kasihan melihat Ken Umang seperti berat membawa perutnya yang besar. Dan tiba-tiba Ken Umang berbalik. Panggil paman para jigading. Ah, ampun Tuan Putri. Tuan Putri memerintahkan hamba untuk memanggil siapa? Paman para jigading. Wah, ampun Tuan Putri. Hamba belum tahu siapa yang Tuan Putri maksudkan. Paman para jigading. Ia ada di barak pekatik kuda. Panggil ia kemari. Katakan bahwa aku Ken Umang membutuhkannya. Baik Tuan Putri. Cepat, Jangan terbengong-bengong seperti itu. Uh, baik, baik Tuan Putri. Kau mencari siapa, Nduk? Hmm? Kau sedang mencari aku atau mencari siapa? Uh, uh, apa yang sedang kau lakukan itu, Paman? Ah, kau melihat sendiri, aku sedang beristirahat. Seharian aku disibukkan dengan kuda-kuda klangenan Sri Baginda. Aku mendapat perintah dari Tuan Putri Ken Umang untuk memanggil Kai Praji Gading. Adakah orang itu, Paman? kau diperintah oleh Tuan Putri Ken Umang untuk memanggil Kiai Gading. Benar, Paman. Untuk urusan apa? Ah, apakah aku berani menanyakannya kepada Tuan Putri Ken Umang? Wah, bisa kena damprat aku, Paman. Pekatik kuda itu nampak termangu, seperti memikirkan sesuatu. Dan sesaat kemudian dia justru mengangguk-anggukan kepala. Ban yang mendapat perintah dari Ken Umang itu melangkah mendekatinya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ken Umang? dan bagaimana perjalanan Senopati di Posari dan Rudra Bondo melarung keris empuk Gandring. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. 956 Bintang Negara Semangat Musik Indonesia, Sahabat Bintang, drama radio serial Sabda Pandita Ratu di episodenya yang ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Untuk 18 September ini sudah memasuki seri ke-589 dan 590. Anda bisa mengikuti kelanjutan ceritanya setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi tentunya hanya di 956 Bintang Tenggara. Saya Dida, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.